Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Walau bala fil bahri masalan. Walau turihat. Walau turihat fihi ba'ratun fawaqa'at min ajli at-tarhi qutratun 'ala shay'in lam tunajjishu. Wa yanjusu qalilul ma' wa huwa ma dunal qullatan حيث لم يكن واردا بوصول نجس إليه يرى بالبصر المعتدل غير معفو عنه في الماء ولو معفوا عنه في الصلاة كغيره من رطب ومائع وإن كثرا لا بوصول ميتة لا دام لجنسها سائل عند شك عضو منها كعقرب ووزغ إلا إن تغير ما أصابته ولو يسيرا فحينئذ ينجسوه لا سرطان ودفتع فينجس بهما خلافا لجمع ولا بميتة كان نشؤها من الماء كالعلك ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجوس وإن كان الطارح غير مكلف ولا أثر لطرح الحي مطلقا Wa ta'allamu ta'lima الرحيم fada wal istifada والإفادة nafa' wa nafa' bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau turiha fihi ba'ratun Seandainya diletakkan fihi eh, fil bahri Atau kemarin fil bahri bukan syarat eh, fi ma'in katsirin Seandainya diletakkan atau jatuhkan fi ma'in katsir di air yang banyak ba'ratun kotoran atau bakro bukan harus bakro di situ sesuatu yang najis seandainya dilemparkan di dalam air yang banyak sesuatu yang najis fawagaat min ajli tarhi gutrah ala syai'in itu sebetulnya ada yang dibuang dari para kalamnya setelah dilemparkan kotoran fartafaat kemudian terangkat min ajli quwwati tarhi gutrah karena kekuatan lemparan tadi sampai ada cipratan. Fawagaat cipratan tadi fawagaat mengenai min ajli torhi karena lemparan tadi kutroh tetesan ala syai'in kepada sesuatu lam tunajjishu maka tidak akan membuat najis itu sesuatu. Maksudnya kalau seandainya kita melemparkan sesuatu yang najis, kotorankah itu atau apapun, Suatu yang najis kita lemparkan di air yang banyak. Ketika kita lemparkan nyiprat, cipratannya gitu hukumnya gimana? Nah, cipratannya itu tidak akan membuat najis. Tapi kalau memang air itu banyak. Kalau airnya sedikit langsung najis. Cipratannya juga najis. Kenapa? Nah, itu perbedaan kemarin kan ada air banyak, ada air sedikit. Kalau air banyak kejatuhan najis tidak akan menjadi najis kecuali ada perubahan. Nah, kalau air sedikit kejatuhan najis langsung jadi najis. Cipratannya dihukumi najis kalau memang itu air sedikit. Kemudian wa yunajjisu qalilul ma'i ma wa huwa madunal Air dibagi dua kulah dan kurang dari dua kulah. Kenapa kok dibagi air itu ada dua kulah, air banyak atau lebih? Ada air kurang dari dua kula. Kenapa kok dibagi seperti itu? Wayunajisu golilul ma'i dan menjadikan najis golilul ma'i air yang sedikit wahwa madunal kulaten itu air yang di bawah dua kula. Hai sulam yakun waridan semenjak sekiranya dia tidak warid mengalir karena nanti ada pembahasan maul salah kalau air sedikit cuman dia warid itu nanti tidak akan menjadikan najis malah mensucikan Wa yunajjisu ghalil ma' wusuli najisin. wusuli najisin muta'alliq dengan wa yunajjisu ghalil ma'. Dan menjadikan najis air yang sedikit wusuli najisin dengan sampainya najis ilaihi kepada itu air. Jadi kalau ada najis maik masuk kepada air yang sedikit langsung jadi najis. Yura bil basar sifat daripada Najisnya itu apa? Yura bil basar, terlihat dengan mata. Al-mu'tadil mata yang e, normal. Jadi kalau ada najis yang kelihatan dengan mata yang normal jatuh kepada air yang sedikit, air itu akan langsung jadi najis. Tidak harus ada perubahan atau tidaknya. Tidak, tidak, tidak dilihat ada perubahan atau tidak, tidak usah. Langsung kejatuhan najis, langsung jadi najis. Ghairi ma'fuin anhu fil ma' Dan syaratnya najis tadi itu ghairi ma'fuin tidak dimaafkan dari najis tadi filma di dalam air. Jadi ada dua e, kategori. Di situ ada e, air sedikit kalau jatuh di dalamnya najis, dilihat dulu. Kalau memang najis itu tidak terlihat e, terlihat dengan mata, kalau najis itu terlihat dengan mata, yang kedua najisnya tidak dimaafkan di air, maka air itu langsung menjadi najis. Lah kalau ada najis yang tidak terlihat mata atau najis yang dimaafkan di air, hukumnya gimana? Nanti lagi akan dibahas. Walau ma'afwan anu fi shalah. Walaupun itu najis dimaafkan di salat. Jadi maafuat itu sesuatu najis itu dimaafkan ada beberapa pembagian ada najis yang dimaafkan di sholat, itu di baju. Ada najis yang dimaafkan di air. Kalau memang yang eh, najis yang masuk tadi dimaaf, tidak dimaafkan di apa? Di air, walaupun dimaafkan ketika sholat, maksudnya kena baju seperti darah. Darah itu dimaafkan di baju. Kalau memang sedikit dari yang lain, dari najisnya yang lain, atau kalau miliknya sendiri apa najisnya dia sendiri, darahnya dia sendiri, malah dimaafkan walaupun banyak. Itu dimaafkan, cuman dimaafkan binis balis sholat, itu untuk sholat. Kalau di air tidak dimaafkan. Lah ya apa kalau seandainya darah masuk ke air yang sedikit langsung jadi najis, walaupun dimaafkan di baju. Kagairihi min radbin wa ma'iin. Ini kaf tangdir, jadi air dibagi air sedikit, air banyak. Air. Lah kalau maik, kalau sesuatu yang cair, bukan air. Sama hukumnya kafli tandir sebagaimana dikatakan najis. Air sedikit kejatuhan najis langsung jadi najis. Sebagaimana air seperti itu juga sama ghairihi min radbin wa ma'in Selain daripada air, daripada sesuatu yang cair Wama'in di sini bin wama'in ada yang mengatakan atof tafsir, ada yang mengatakan atof lil mughayarah. Cuman sebagian ulama lebih mengambil atof tafsir. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang cair seperti minyak, seperti asir, seperti susu, seperti apapun sesuatu yang cair bukan air, kejatuhan najis langsung jadi najis wa in kasurah walaupun banyak. Walaupun susunya satu, dua kula lebih, kalau jatuh di dalamnya najis, langsung jadi najis. Hukumnya seperti air sedikit. Makanya dikatakan kaghairi. Sebagaimana air sedikit kejatuhan najis langsung jadi najis, sesuatu yang maik, sesuatu yang cair, bukan air, seperti susu, kejatuhan najis walaupun banyak langsung jadi najis. Tadi dikatakan kalau memang najis yang masuk tadi bukan makfu. Kalau najis yang masuk tadi itu makfu, gimana hukumnya? La biwusuli maitatin. Tidak dikatakan najis biwusuli dengan sampainya maitatin bangkai. La dama li jinsiha sailun, tidak ada darah li jinsiha untuk jenisnya itu maitah sailun yang mengalir. Inda syagwi udwin minha ketika syagi membelah udwin anggota minha daripada itu maitah. Maksudnya tadi dikatakan kalau air sedikit kejatuhan najis langsung menjadi najis kecuali kalau memang najis yang dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan tidak akan menjadi menjadikan najis. Apa yang najis yang dimaafkan? Ini maitah bangkai yang mana tidak ada darah yang mengalir. Tidak ada darah yang mengalir. Itu seperti namal semut. Seperti cecak, seperti kecoa, seperti uh, apa itu nanti contohkan kalau jengking. Nah, itu sesuatu yang darahnya tidak mengalir. Lu darahnya mengalir maksudnya apa? Ketika disembel, ketika dibelah. Ketika itu maitah eh, hewan itu dibelah, tidak ada darah yang mengalir, berarti dimaafkan di air. Contohkan di situ agrobin wawazah seperti Eh, kalau jengking dan wazah itu cecak. Malah ada yang mengasih lobit di situ pokok yang seperti cecak atau di bawahnya bentuknya seperti cecak atau di bawahnya itu dianggap ladama lahasail besarnya besarnya ya. tidak darah yang mengalir jadi tidak ada darah yang mengalir ukurannya cecak atau ke bawah cecak semut kecoa lalat semua banyak itu itu kalau masuk ke dalam air yang sedikit, walaupun maita itu najis, tidak akan menjadikan najis. Kenapa? Karena najis dimaafkan di air. Illa intaghayyara kecuali kalau merubah. Masuk lalat 100 lalat yang masuk sampai merubah bentuk apa? warna air masalah atau baunya air. Nah, kecuali kalau berubah. Walaupun itu najis yang dimaafkan, kalau merubah air ya jadi najis. Illa intaghayyara ma asabathu walau yasiran. Kecuali jika berubah ma asabathu jika uh, jika berubah, eh, uh, merubah ma asabathu sesuatu yang menimpa itu air walau yasiran walaupun sedikit fahina idin yanjus maka ketika itu dianggap najis. Kenapa? Karena merubah. Walaupun najis maitanya tadi dimaafkan, cuman karena merubah dihukumi najis. La saratan wa difda. Ini contoh yang dam lahu sa'il. Jadi maitah yang mempunyai darah yang mengalir contohnya apa? La saraton tidak ya dianggap ma'fu apa saraton kepiting walifda kodok Fa'injusu bihima maka menjadi najis bihima karena sebab saraton kepiting atau kodok. Jadi nah, kalau uh, itu contoh, contoh ya. Contoh seperti saroton atau tifda itu dianggap darahnya mengalir. Jadi kalau ada kodok masuk kepada air yang sedikit langsung jadi najis. Maitahnya maksudnya, bangkainya. Khilafan li berbeda sekelompok ulama. Ada yang memaafkan juga saroton dan tifda dianggap itu darahnya tidak mengalir. Ada sekelompok ulama. Juga dimaafkan juga wala bimaitatin karena nasuha minal ma' dan juga tidak men menjadikan najis, maksudnya dimaafkan di air, bimaitatin dengan bangkai karena nasuha minal ma. Yang ada eh, tumbuhnya itu maitah minal ma dari air. Kalau alak seperti dud, dudil ma, uget Ya, seperti uget-uget. Ya. Dudil ma. Ya, bukan uget kan. Apa itu? Uh, lintah ya, bukan lintah, apa? Uh, Cacing, cacing, C iya. cacing air ada. Cacing air. Yang yang it, merah itu ya, yang merah-merah itu. Cacing, bukan ugut-ugut. Bukan. Kadu eh, dilma Jadi alak itu dilma ya maksudnya cacing air. Ya kata warnanya merah itu. Ya. Nah, kalau seperti itu, loh memang tumbuhnya di air. Loh ya apa bangkainya? Masuk ke air yang sedikit dimaafkan. Itu termasuk najis yang dimaafkan. Walau turi fi maitatun. Eh, Tadi dimaafkan kan dikatakan intah ya. Maksudnya. Ya kalau cacing itu tidak ada darah itu kan. Kalau cacing yang hitam yang merah itu tidak ada darahnya. Lawfurid alaihi dam misalnya ada dam sair mungkin itu maksudnya. Lintah, lintah itu ada darah, tak ada darah. Iya karena makan darah. Nah, sama dengan barhus. Terus hmm. Cuma nanti ada berkecualian. Kalau karena nasuah minal ma ada berkecualian nanti. Hmm. Kalau saya turiha. Hmm. Tadi uh, bangkai yang dimaafkan di dalam air ada dua tadi disebutkan. Bangkai yang uh, tidak ada darah yang mengalir dimaafkan di air. yes, walaupun masuk ke air sedikit. Yang kedua, kalau memang itu timbulnya dari air. Ya, seperti tadi dudilma ma, alat contohnya atau dikatakan lintah tadi itu. Ya, kalau masuk ke air yang sedikit tidak menjadikan najis kecuali kalau merubah. Syarat yang kedua, kalau memang tidak diletakkan, tidak dimasukkan. Nah, ini katakan sini, walau turiha fihi maitatun, seandainya diletakkan fihi di air yang kurang dari dua kolah tadi, maitatun, bangke, bangke mindalika, dari itu, ah, dari itu ini kembali kemana ini dari itu mindalika, ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Kalau Imam Romli mengatakan mindalika itu kembali kepada dua-duanya. Kalau Imam Romli mengatakan kembali kepada maitah ladam lahasail dan juga maitah kana nashuha minal Kalau Imam Romli. Kalau Ibn Hajar itu kembali kepada ma'itah ladam lahasail. Ma'itah ladam lahasail. Adapun maitah kana nashuha minal Yuk famut telagon. Jadi gini, kita seandainya ada cecak mati, bangkai sudah mati, dimasukkan air sedikit, lo itu kan dimaafkan cecak itu karena darahnya tidak mengalir. Ya kecuali kalau diletakkan ngambil cecak mati dimasukkan ke air yang kurang dari dua kulah, ya najis. Jadi dimaafkan ada ber, apa, ada syaratnya kecuali kalau diletakkan. Lah kalau tadi e, bangkai yang memang tumbuhnya di air seperti lintah tadi Diambil lintah dari air, kemudian dikeluarkan, dimasukkan lagi. Gimana hukumnya? Kalau pendapat Imam Romli dikatakan juga menjadikan itu air najis. Kalau pendapat Ibn Hajar, enggak. Karena nasua minal ma' bangkai yang timbulnya memang dari air walaupun diambil di luar kemudian dimasukkan lagi tidak membahayakan, tidak menjadikan itu air mutanajis. Jadi tetap Walau turi hafi maitatun min dalik berarti min dalik itu ada hilaf ya kembali kedua-duanya Imam Ramli kalau Ibn Hajar kembali kepada maitah ladam li jinsi anak ha, apa uh, sa'il. Najusa maka menjadikan itu air najis seandainya diletakkan. Wa in kana tarihu ghairu mukallaf walaupun yang meletakkan itu ghairu mukallaf. Walaupun orang yang tidak mukallaf tidak balik agil walaupun orang gila mengambil cecak mati dimasukkan ke air kurang dari dua kula tadi jadi najis. Walaupun anak kecil ya mainan cecek dipateni, kemudian dimasukkan air kurang dari dua kula, menjadikan itu air najis. Wa inka kana tarihu ghair mukallaf. Walaupun situ ghair mukallaf ada perbedaan pendapat antara Ibn Hajar, Imam Romli, al khutib Ghair mukallaf itu apa saja? Kalau Ibn Hajar ya eh, ghair mukallaf itu kalau memang adami walau ghair mumayyiz. Kalau Ibn Hajar adami wal ghair mumayyiz. Adapun karena angin berarti cecek mati ya. Kemudian kena angin masuk air kurang dari dua kula, tidak apa-apa. Atau bahima, kucing ada cecek mati dimakan kemudian dimasukkan air kurang dari dua kula juga tidak apa-apa. Ini pendapat Ibn Hajar. Kalau pendapat Imam Romli bahaya dianggap membuat najis kalau maitah diletakkan oleh adami manusia walaupun dia belum mumayyiz ditambahi lagi wabahima. Kucing masalah makan cecek ya, kemudian diletakkan air kurang dari dua kula menjadikan itu air najis. Ini pendapat Imam Romli. Adapun eh, apa angin tidak apa-apa. Angin tidak akan menjadikan najis. Kalau mendapat Imam Khatib itu lebih enak lagi. La yadur tarhul adami wal bahima warih tidak bahaya jika diletakkan oleh manusia kalau memang tidak mumayis dia masih kecil, ya, anak kecil ngambil cecak mati dimasukkan air kurang dari dua kula, kata Imam Khatib tidak menjadikan najis. Kalau bahima juga sama, kalau angin juga sama, tidak akan menjadikan najis. Berarti sini ada tiga pendapat. Ya boleh dua tiga tiganya dipakai, boleh ya. Wala asar alitor hilhay mutlagan tidak berpengaruh litor hilhai untuk meletakkan yang masih hidup mutlakon secara mutlak. Nah, kalau cecak hidup masih anu, masukkan air, ya apa ini akan apakah menjadikan najis? Tidak apa-apa. Wong dia masih hidup kok. Kalau nantinya mati, walaupun nantinya dia mati, yang penting ketika dimasukkan masih hidup. Ya. Karena ada kan hadis Nabi yang masalah lalat itu ketika masuk lalat perintah Nabi diperintahkan untuk Mencelupkan ya karena di salah satu sayapnya ada obat, salah satunya ada penawarnya. Eh, ada penyakit, salah satunya ada penawarnya. Karena itu diperintahkan. Masih hidup berarti kan? Nah, itu situ berarti menunjukkan bahwa ketika dimasukkan tidak bahaya. Jadi eh, apa ini? Itu pembahasannya. Kemudian ada sedikit eh, apa ini? faedah gitu. Jadi tadi dikatakan contohkannya wazah. Wazah itu cecak. Eh, wazah itu cecak. Wazah bitahrik wazagun bukan wazgun. Wal eh, yang namanya cecak besar itu dikatakan sam abros. Sam abros namanya. Tekek ya. Ada namanya sam abros. Kalau dubab itu aslinya dari kalau dubab kan masuk kan juga dimaafkan karena darahnya tidak mengalir. Dubab, dubab itu asalnya dari kata Dabba eh, aba. Dabba aba. ay turida dubba aba. ay turida roja'a. Dubab itu dari asal dubabun ay dubba aba. Yang artinya turida roja'a. Diusir balik maneng. Pas sampai jenenge ya. Kalau diusir kan balik lagi itu lalat. Nah. Dan itu lalat itu tidak hidup lebih daripada 40 hari umure lalat paling tuwek 40 hari. Ah, dan semuanya ya, semuanya lalat itu bakal masuk neraka. Semua lalat bakal masuk neraka. Cuman masuk nerakanya lalat itu bukan diadab, cuman lita lita'dzibi ahliha, untuk mengadab penduduk neraka. Bukan untuk diadab, cuman untuk mengadab penduduk neraka. Dan ini lalat tidak pernah menyentuh dari baca jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak menyentuh bajunya pun. Dan itu lalat paling bodohnya makhluk. Kenapa? Karena dia melemparkan dirinya kepada sesuatu yang bahaya. Ada api didekati. Ada sesuatu kalau ada sekarang itu apa? Listrik itu. Kelihatan cahaya didekati. Dia melemparkan dirinya kepada satu kehancuran. Paling bodohnya makhluk. Dan namanya lalat itu punya nama. Namanya Abu Hamzah. Burhus itu binatang-binatang itu punya nama. Dan burus nyamuk itu punya nama juga Abu Adi. Abu Adi. Ya, kalau namanya nyamuk Ogubah. Dan diriwayatkan uh, apa? Suhunya sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada seorang mencaci nyamuk. Ya, di apa caci itu nyamuk karena nyokot dia mungkin. Akhirnya Nabi mengatakan la tasubbuhu. Jangan kamu mencaci itu nyamuk. Fa innahu maka sungguhnya itu nyamuk aigodha nabiyan li salatil fajri karena dia membangunkan nabi untuk salat untuk salat fajar. <laughs> Kemudian uh, apa ini nyamuk itu lahir ya. Sebetulnya wahwa yatawalla dua awalan naturab, lahirnya dari tanah ya, asalnya lahirnya dari tanah dan khususnya tanah yang gelap dan situ kotor. Itu timbul nyamuk. Dan nyamuk itu punya uh, apa ini taring dan punya untuk menghisap daripada darah. Adapun apa uh, kutu ya kalau gomel itu lahir daripada arok keringat dan kotoran. Jadi kalau ada rambut yang kotor terus berkeringat itu akan tumbuh di situ ya apa kutu. Tumo Eh. Tumo. Dan anehnya tumo ini biasanya kalau makhluk hidup itu laki lebih besar daripada perempuan. Kalau kutu ndak. Wahwa minal hayawan alladhi inasuhu akbar min dukurihi. Jadi perempuannya lebih besar daripada lakinya kalau itu tumo. Dan tabiatnya itu tumo. Kalau memang hinggap di apa sesuatu yang merah jadi merah. Kalau hinggap pada sesuatu yang hitam warnanya jadi hitam. Kalau hinggap pada sesuatu yang putih warnanya juga putih. Itu tabiatnya daripada uh, apa itu kutu. Kemudian bahasan yang terakhir masalah kemarin masalah akuarium. Ya, masalah akuarium di situ rosus samak termasuk makfuat. Karena di sini kan masuk makfuat sebetulnya banyak pembahasan selain dari makfuat yang disebutkan tadi, ada yang dimaafkan memang diantaranya rosus samak kotoran ikan cuman syaratnya inlam lam yughayyirhu wa lam yakun abasan. Kalau memang tidak merubah air dan tidak abas, Disebutkan ain sin ya di di mana ini? Di ain sin dari Sibro Ali, Ali Milsi dari Ibn Qasim disebutkan di Abdul Hamid dia mengatakan abasan wa abas ma wudi afihi fihi li tafarruj. Termasuk abas itu kalau untuk cuman dilihat. Seperti di akuarium berarti kan mujarrad di tafar, tafarruj. Berarti kalau seandainya air di aqua apa ikan di akuarium itu ngular apa mengeluarkan kotoran, berarti kotorannya tidak dimaafkan. Kalau pendapat ain Sinta di sini. Uh, dikatakan qauluhu abasan wa minal abas ma la wudi'a fihi li mujarradit tafarruj alaihi fi ma Dan kalau ada contoh ikan yang ditaruh di kamar mandi atau taruh di kolam, ditaruh di kolam supaya makan daripada kotoran, uget-uget atau yang lainnya, itu gimana? dimaafkan. Di sini katakan walaisa minhu bukan termasuk abas ma yaga'u katsiran min wat isamak yaitu yang banyak terjadi apa? daripada meletakkan ikan fil abar dalam sumur-sumur wanahwi atau semisalnya li akli ma yahsulu fiha minal alak untuk makan sesuatu yang di dalamnya daripada alak tadi wa dan semisalnya uget atau lintah atau cacing air tadi ya. itu berarti Eh, kenapa? Hifdzan lima iha minal istigdar karena menjaga daripada airnya daripada kotoran. Jadi uh, apa ini kalau memang limu jarad tafarruj itu hilaf sebetulnya. Cuman kalau mendapat Ain Sin tadi dari, dari yang mengambil daripada kalam Ibn Qasim dia mengatakan uh, dimaaf apa tidak dimaafkan. Berarti kalau ada kotoran di akuarium karena samak ya karena apa kotoran samak Berarti tidak dimaafkan kalau memang itu airnya sedikit. Ya. ya. Jadi <clears throat> air itu dibagi dua. Air banyak dan air sedikit. Air banyak dua gula atau lebih. Air sedikit kurang daripada dua gula. Syaratnya kalau kena najis. Air banyak itu tetap suci. Kecuali kalau berubah salah satu sifatnya. Idza kana al-ma'ul gullatain lam yahmilil khabath fi riwayatin lam yanjus. Air itu kalau dua gullah enggak membawa najis. Nah, kecuali kalau berubah ya. Illa in taghayyara lawnuhu aw rihuhu aw ta'muhu dalam riwayat yang lain itu kalau berubah udah jelas. al maul la yanjusu syai'an illa in taghayyara ila akhirih. Kalau berubah pasti najis. Kemudian kalau air di bawah dua gula, ah ini. Kalau di bawah dua gula kena najis, maka hukumnya walaupun nggak berubah tetap najis kecuali najis yang dimakfu, yang dimaafkan, ditoleran. Najis yang makfu atau najis yang ditoleran itu ada dua. Ada makfuun fis sholah, di sholat, ada makfuun ditoleran filma di dalam air. Najis yang makfuun filma ini najis yang dinyatakan tidak menajiskan air sedikit jika tidak berubah di air yang dimaafkan yaitu diantaranya bangke yang tidak ada darah yang mengalir bangke yang tidak ada darah yang mengah yang mengah, yang mengalir ya jadi semut, cecek, ya. Malah ada menyatakan walaupun ada darah mengalir asal nggak segede cecek tidak apa-apa. Dimaafkan ada yang pendapat begitu, ya. Nah, kemudian tapi yang tamat tidak ada darah mengalir. Darah mengalir itu kalau dibelah muncrat, ngalir darah, kena darah. Eh, kecoa yang dibelah misalnya atau yang dibelah tidak ada darahnya kan mengalir. Berarti itu ma'fu dimaafkan. Dengan catatan dimaafkan itu tidak dimasukkan. Hah? Masuk sendiri tidak dimasukkan. Gimana kalau yang masukkan misalnya yang tidak mukalaf? Nah, ada tiga pendapat ternyata kan. Kalau Ibn Hajar hah, menyatakan bahwa Anak kecil kalau memasukkan dengan sendirinya dimasukkan anak lah ya manusia. Masukkan ya berarti ke air kurang dua lah tetap jadi najis. Kalau rom sama. Hah? Lalu Ya. Gimana kalau binatang? Kalau menurut Ibn Hajar binatang ya tetap najis. Oh enggak ya, Romli itu ya. Nah, kalau binatang tidak najis berarti harus manusia. Wong edan misalnya. Eh, bangke yang tidak ada darah mengalir dimasukkan ke air kurang dua gula. Kan itu ada kesengajaan. Wong edan. Dimaafkan berarti. Tidak mukallaf. Eh, binatang gimana? Kalau binatang ada pendapat. Kalau pendatang ada dua pendapat. Menurut pendapat Ibn Hajar podo dengan orang edan binatang itu. Podo tidak dua kali kok. Berarti apa? Tidak najis. Ibn Hajar najis tidak itu. Romli wala najis. La kan khilaf baina adami wa gara adami ada khilaf baina Romli wa Ibn Hajar amla. Ibn Hajar Berarti nggak najis kan kalau kalau kalau binatang. tidak sama, tidak najis. لا لا لا ما هو هكذا بهيمة بهيمة الآن بهيمة بين ابن حجر وعمر ليش يقول ابن حجر ابن حجر يدور يدور لا ينجس Imam Romli ينجس eh tahu jadi kalau memang Romli Ibn Hajar kalau binatang yang menaruh bangkai yang tidak mengalir itu tetap najis kan gitu kan kucing habis makan cecek dilemparkan ke air kurang dari berapa gula. Menurut Ibn Hajar menajiskan. Ya, menurut Imam Romli tidak menajis, tidak menajiskan. Kenapa Imam Romli berpendapat podo ambik tidak mukallaf. Pokoknya yang tidak berakal binatang atau manusia itu adalah hukumnya sama, berarti dimaafkan. Paham ya? Tapi kalau Ibn Hajar menyatakan kalau manusia eh kalau kalau manusia itu dimaafkan Imam Romli ini Imam Romli ya keliru ya. Kalau Imam Romli kalau Ibn Hajar menyatakan manusia dan binatang adalah statusnya sama. Manusia yang tidak balik yes, iya kan? Walau yes. manusia yang tidak mukallaf jika memasukkan bangkai yang tidak mengalir darahnya kepada air kurang daripada dua kula dan binatang itu adalah sama ya? di dalam memasukkan air kurang dari dua kula tadi itu menajis eh, tidak menajiskan menurut pendapat siapa coba coba ini, ini terangkan coba terangkan coba terangkan Coba terangkan. Kama yadur, kama yadur. Saya di sini gini. Kalau Ibn Hajar wa ingkan atarihu ghairu mukallaf lakin min jinsihi wa hiya tukhrijul bahimah annaha laisat min jinsis sobih. Berarti kalau untuk bahima bukan termasuk. Iya kalau Ibn Hajar kok Romli. Iya ini kan tadi soalnya berarti antara Ibn Hajar kalau Sepakat. yang memasukkan bahima itu ya hukumnya berbeda dengan kalau yang memasukkan sobi. Khilapan Imam Romli. Ya. Kalau Romli cuma reh saja. Kalau selainnya itu bahima dan Jadi begini loh, sekarang statusnya bahima. Bahima dengan sobi. Sobi aja udah. Ya, sobi atau ghair mumayyiz. Sama enggak? Sepakat mereka. Ibn, Hajar Hajar Imam Romli sepakat. Sepakat kan? Sepakat. Sepakat Imam Ibn Hajar, Imam Romli sepakat kalau memang adami walau ghair mayis itu sepakat menajiskan ya Dur. Iya, bahimah. Kalau bahima indah Imam Romli ya Dur, Ibn iya, Hajar. Ya. Sekarang sekarang kita kita sama. Kalau menurut Imam Romli, sobi dan bahima itu adalah yadur. yadur. Kalau Ibn Hajar, sobi yang yadur, bahima tidak yadur. Waduh, kan. Sekarang anda terangkan ini. Sekarang anda terangkan ini. Sobi anak yang kecil yang tidak memayis jika memasukkan bangkai yang tidak ada darah mengalir kepada air yang kurang daripada gula. Najis apa enggak? Najis. Udah ya. Binatang gimana? Binatang kalau memasukkan bangkai yang tidak ada darah mengalir ke air kurang daripada gula, najis apa enggak? Menurut Ibn Hajar adalah najis. Tidak najis. Menurut Imam Romli najis. Kenapa? Hah? Karena menurut pendapat Ibn Hajar adalah binatang dan anak kecil ini adalah sama statusnya. Udah ya. Jadi statusnya adalah sama. Menurut pendapat Imam Romli, Imam Romli yang menajiskan ya? Menajiskan Imam Romli. Uh, menurut Imam Romli, binatang dan anak kecil ini adalah statusnya adalah sama. Menurut Ibn Hajar adalah tidak sama. Jadi khilafnya ada di binatang. Gimana kalau air, kalau angin? Lah kalau angin bukan binatang, jelas tidak mukallaf belas wis. Ya. Jadi nggak ada mumayyiz, nggak ada bina eh, jadi itu perbedaannya adalah binatang aja. Kalau angin kena angin, kena guyur apa namanya? air. Uh, hujan atau yang lainnya ya. Eh, itu berarti karena sudah alami, berarti karena sudah alami. Kalau ini kan bukan tidak alami. Yang paling asan ikut khotib sudah. Kalau ikut khotib tidak ada masalah sudah. Anak kecil binatang berarti bukan mukalaf secara mutlak walaupun dengan sengaja memasukkan berarti tidak yadur. Itu enak sudah. Al khotib ada ashal ya. Lebih enak. Hmm? Begini lebih lagi. Kenapa begini? Walau min balik agil. Ya. Walaupun dari balai yang akil kalau begini itu. <laughs> Ala kulli hal bil haqiqa tin yusur. Agama ini gampang. Dihindari kalau bisa. Kalau tidak bisa dihindari ala gol. Khalas. Kalau urusan ibadah nggak ada masalah. Din yusur. Kemudian dikatakan di sini syaratnya air itu dinyatakan dimakfu daripada bangkai ini kalau tidak berubah. Kalau berubah ya berarti sudah jelas. Sak ton misalnya e, lalat dimasukkan ke air sak gelas. Misalnya misalnya ya sudah jelas itu. Nah, sudah dengan sendirinya. Kemudian e, dikatakan ada di situ termasuk dimaafkan bangkainya cacing air. Nah, kelas, maaf ya. Bangkainya cacing air karena asalnya dari air udah. Walaupun dimasukkan huh? dengan sengaja. Ya, walaupun dimasukkan dengan sengaja. Menurut pendapat Ibn Hajar. Kenapa? Aslinya air. Aslinya dari ah, air. Tapi Romli menyatakan nggak bisa. Walaupun itu dari air, tapi kalau dimasukkan kesengaja ke air dunal gulaten ya berarti menajiskan. Ya. Kemudian tadi itu kalau bangkai masukkan. Lah kalau misalnya jangkrik hidup dimasukkan ke air panas sak gelas. Mati jangkriknya. Gimana ini? Tapi matinya ada, bukan bangkai ya. Sehidup dimasukkan walaupun dengan sengaja tetap suci. Kenapa? Masukkannya dalam keadaan hidup ya yang dikatakan dimasukkan itu bisa menajiskan itu kalau bangkai hmm? apa lagi yang perlu dibahas mae mae kalma kecap ya ini kan bukan air ini setrup bukan air kan susu bukan air banyak kalau kena najis kalau kena nah kena najis, nggak berubah, tetap seperti susu, tetap najis. Tetap najis. Nah, yang repot kalau terlalu banyak ini. Dimaafkan juga. Hah? Dimaafkan juga film tadi. Maita, lada, rasail, maafkan juga film ya. Ya. Mana di situ? Iya. Gimana kalau sekarang misalnya ya susu kena semut mati? Iya. Yeah. Susu kena semut mati ya dimaafkan. Kalau itu sudah dimaafkan memang sulit untuk dihindari. Terus ya pokoknya di, di eh, sulit itu untuk dihindari itu sudah. Nah, akhirnya kita sudah itu ya pembahasannya tadi Tidak ya. ada lain, tidak ada yang kesana kan. Ada yang perlu ditanyakan monggo. Kebanyakan orang yang memeras susu itu kotoran sapinya jatuh ke tempat pemerasan. Bagaimana ini Ustaz? Apa dihukumi najis atau dimaafkan? Itu sebetulnya ada nanti pembahasan minal ma'fud juga, termasuk dimaafkan juga ketika memeras susu. Kadang ada kotoran yang masuk, itu termasuk minal ma'fuat. Anu, ibarat. Minal ma'fud juga Bentar ini. Ada walhasil di situ ada minal ma'fuat juga. Kalau e, eh, mimai syukul ihtiras karena sulit kan memang untuk dihindari. Ketika merah susu kotorannya ada yang masuk. Ya apa itu? Dimaafkan. Pokok tadi itu dimaafkan ilam yughayyirhu jika tidak sampai merubah. Ada walhasil ibarahnya ada, cuman saya enggak sekarang enggak mana di mata. Kalau ada mau ifadah, tafadhal. Ustaz Maftuh. mau ifadah. Ada di kaidah kan kullu ma yashkul ihtiras anhu ghaliban yu'fa anhu kan ya. Semua yang memang sulit untuk dihindari kebanyakannya sulit untuk dihindari pasti itu kena eh, ya dimaafkan. Kalau sulit untuk dihindari. Imam. Dikit ya. Ya teplok ya ndak iso. Hah? Nah itu ya. Walhasil ada ibarahnya, ada ibarahnya mengatakan kalau seandainya meras susu dan di situ kan sesuatu yang sulit ya. Ketika meras masuk ada kotoran yang masuk. Nah, itu dimaafkan. Minal maafuat juga termasuk yang dimaafkan. Cuman ada ibarahnya saya tidak ketemu Mas Ian. Insyaallah Rebu lagi saya baca kalau kelihatan ya. Kalau misalnya tidak kelihatan ya memang tidak dimaafkan. Tidak kelihatan eh, sudah dimaafkan itu walaupun itu berupa apa najisnya. Contoh ini contoh ada misalnya kecoa jalan di atas kotoran, kemudian masuk ke air sedikit misalnya. Nah, kakinya kan sudah kena kotoran tadi itu, kotoran manusia misalnya, masuk ke air sedikit ngelangi itu. Kemudian oh, apa namanya? mentas gitu. Gimana ini? Enggak kelihatan kok, enggak apa-apa. Enggak kelihatan dengan mata orang yang normal. Lah kalau matanya orang buta gajah enggak gitu. Hmm. Ya, terus? Fadal, fadal. Binafsiha. Apa? Seperti udun jebrot gitu. itu. Kemudian yang kedua untuk ukuran darah yang menempel pada tubuh atau misalkan eh, jebrote nyamuk atau darah yang sedikit yang ada di pakaian itu yang dikategori makfu itu misalkan seperti udun yang banyak keluar darahnya untuk ukuran apa itu najisnya itu makfuat fisola itu ya Iya. Kita ya. bahas makfuat ada di air dulu sekarang. Yang yang pada waktu di salat di sini kan walau makfuan anhu fi salat. Itu yang perlu dipertanyakan. Kemudian yang kedua khilaf khilaful madhab antara Ibnu Hajar dan Imam Romli itu khilaf fil qaulil jadid am qaulil qadim. Hanya itu yang saya pertanyakan. Eh, untuk pembahasan masalah apa? Masalah ma'fuan fi Kan tadi dikatakan dimaafkan kalau memang itu uh, air uh, dikatakan najis masuk kepada air yang sedikit langsung jadi najis kalau memang najis yang tidak dimaafkan di air walaupun dimaafkan di sholat gitu loh. Yang dimaafkan di sholat seperti apa darah? Seandainya darah dimaafkan, cuman itu di sholat. Untuk di air tidak dimaafkan, berarti langsung jadi najis. Adapun yang dimaafkan untuk disolat itu nanti pembahasannya jasa di dalam pembahasan najis. Cuman ada memang pembahasan kalau nyamuk, nyamuk kan ada darahnya sebetulnya. Kalau nyamuk bangkainya masuk ke air yang kurang dari dua gula tidak menjadikan najis. Kenapa? Karena nyamuk itu termasuk bangkai yang darahnya tidak mengalir. Cuman kalau pecah darahnya keluar. Ah di situ ada khilaf. Ada yang menyatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Cuman lebih kuat pendapatnya mengatakan al-adhar lebih pendapat yang paling kuat apa dikatakan tidak najis. Kenapa? Sudah dimaafkan di air, ya, ya saisi sini. Sak darah-darahnya berarti. Cuman untuk pembahasan yang dimaafkan di sholat nanti kita akan bahas panjang soalnya. Khususnya pembahasan masalah darah itu panjang. Ada darah ajnabi, ada darah dirinya sendiri ketika sholat di luar sholat itu tafsirnya panjang. Ya nanti akan dibahas itu nyusul, ya. Tapi yang jelas nyamuk dan najis. Bib, saat di tengah-tengahnya sholat memang kena darah banyak Bib. Cuma di tengah-tengah sholat saat sholat Jumat saat itu. Nanti itu jelas. Nah. Jadi bukan bukan di sekarang ya, di air ini sekarang. Di sholat nanti. Mau tanya tentang <clears throat> fikih ini. <clears throat> Pembahasan fikih ini jelas dan paham sampai ada khilaf ulama. Oleh karena itu khilaf ini menafikan pembahasan yang di awal. Yang ingin saya tanyakan, misal Imam Romli, Imam Ibn Hajar, Imam Khatib dan lain sebagainya, itu apa ada ranking? Ya. Sehingga yang apa, apa, apa? apa ada, ada ranking di antara para a'immah itu, sehingga uh, <laughs> karena kalau men mengikuti khilafiyah ulama, tidak usah dibahas ini sudah. Saya rasa kabur semuanya. Ya ya yang asalnya bagaimana? Ya. Jadi begini, semuanya itu bersandar daripada pendapatnya Imam Syafi'i kalau jadi mujtahid itu ada beberapa tingkatan memang. Ada yang dikatakan mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu mengambil daripada Al-Qur'an dan hadis dan itu orangnya harus sekaliber Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, jadi mereka tadi itu mengambil hadis sendiri, mencerna tafsir sendiri dan orang yang mampu. Ada lagi mujtahid eh, madhab. Nah, mujtahid madhab ini pengikut Imam Syafi'i tapi dia tadi itu adalah mempunyai pendapat-pendapat yang dalam masih kategori madhab Syafi'i. Ada mujtahid ifta. Nah, itu berfatwa dengan hal-hal yang baru nah, seperti Ibn Hajar dan Imam Romli. Jadi mereka tadi itu Imam Ibn Hajar, Imam Romli termasuk mengikuti Imam Nawawi, Imam Nawawi mengikuti Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i langsung mengikuti Nabi. Nah, itu tidak ada masalah, boleh istihad. Jadi permasalahannya sekarang gimana kalau binatang? Masuk ada keterangannya itu. Sekarang kalau Nabi menyatakan idawa gu'adzubab jika itu eh, apa namanya lalat masuk ke air fi syarabi ahadikum fal yang mizhu lianzihu kemudian diambil itu lalatnya karena kenapa dicelupkan malah dikatakan oleh sebagian menyatakan mizhu itu celupkan harus kenapa masalahnya salah satu daripada sayapnya itu ada penyakitnya yang satunya ada penawarnya supaya nggak jadi penyakit فإن في أعلى جناحيه dahaan وفي الآخر شفاء syifaan kata Nabi. Lah ini kalau masuk sendiri lah kalau dimasukkan orang lain dalam keterangan ini ya kan. Kalau dimasukkan lalat itu kalau dimasukkan bukan masuk dengan sendirinya. Lah itu kan di nah, ini ulama beristihad di sini. Nah, menurut begini walaupun dimasukkan tidak apa-apa. Kan gitu. Menurut Imam Ibn Hajar kalau di, dan Imam Romli kalau dimasukkan dengan sengaja nggak bisa. Faham tidak ini? Nah, kemudian gimana kalau yang masukkan anak kecil? Anak yang belum balik. Gimana? Gimana kalau yang masukkan binatang? Gimana kalau kena embus angin? Lo itu kan pendapat boleh kan? Satu hadis, tapi boleh pendapat bukan kabur. Justru itu menerangkan supaya nggak kabur. Cuma pendapatnya boleh. Maksud saya pendapatnya Romli khilafiyah dengan Ibn Hajar. Kemudian eh, pendapat yang mementahkan keduanya adalah pendapat Imam Khotib tentang yang tadi itu. Yang yang saya pertanyakan dari beberapa ulama ini apa ada ranking sehingga kita berpegang yang mana yang paling kuat itu? Sebenarnya nggak ada ranking ya. Tinggal Anda sekarang mengikuti siapa. Gitu loh. Tinggal Anda mengikuti siapa. Sekarang ulama sekaliber itu berpendapat begini, ada tiga pendapat, boleh Anda ikuti semuanya. Nah, kalau orang Hadramut lebih mengedepankan pendapat Ibn Hajar. Kalau orang Mesir lebih lebih mengedepankan pendapat Imam Romli. Ya, tapi bukan berarti nggak mau pendapat Ibn Hajar orang yang di Mesir kalau EP kalau orang Hadramut bukan berarti menolak pendapatnya Imam Rom, Imam Romli. Karena masalah. Tinggal Anda mengikuti yang mana, podoi. Ya. Hmm. Ada yang beri faedah, foto. Sini ada di tarsih itu dikatakan sini wa idza ikhtala ibn Hajar wa Ramli wa ghairuhuma min amsalihima. Kalau memang berbeda pendapat Ibn Hajar dan Imam Romli dan selain keduanya min amsalihima yang semisalnya seperti Imam Khatib. Selevel. Selevel ya. Fal qadir ala nazar wa tarjih yalzamhu. Kalau memang dia bisa mentarjih, dia min ahli tarjih, dia sampai derajat min ahli tarjih. Ya, kita tidak sampai seperti itu. Berarti dia boleh menentukan mana yang dia pilih. Wa maghiruhu kalau memang dia bukan min ahli nazar wa tarjih, fa ya'khudhu bil kathrah mengambil yang lebih banyak. Illa idakan yarjiuna ila aslin wahid, kecuali kalau balik kepada asal satu. Wa yatakhayyar bainal mutagadiren kabni Hajar wa Ramli khususan fil amar. Boleh milih antara Ibn Hajar Imam Ramli. Malah ada uh, abiyat yang mengatakan uh, eh, idakhtalafa Ibn Hajar wa Ramli fakhtar bila dharar. Pilihlah di antara keduanya bila dharar dengan tambah bahaya boleh milih bin Hajar, boleh boleh milih Imam Romli, bisyahia walaupun dengan senang. Aku senang Imam Romli, ya tidak apa-apa. Aku senang bin Hajar, ya tidak apa-apa gitu. Spesialis mungkin. Ya. <laughs> ya gol jadid atau gol godim katanya. Khilaf tadi. Nah ada gol. Nah ini gol antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Kalau gol jadid godim itu golnya Imam Syafi'i. Itu pendapatnya Imam Syafi'i dibagi dua, ada godim, ada jadid. Yang tamat gol jadid kecuali 18 masalah yang tamat gol godim. Itu ada di takrirat juga ada disebutkan masalah-masalah yang tamat gol godim. Seperti pendapat masalah maghrib, salat maghrib, waktu maghrib itu. Ya. Nanti ada Nanti akan dibahas. Ikfikum. Ada yang lain? Ya tidak. Cukup ya? ya. Bagus. begini <laughs> ini ya, cuma artinya eh, sebenarnya ada perlu eh, dicatat itu kalau memang ada khilaf-khilaf itu sehingga tidak hanya sekedar didengar kemudian dilupakan karena penting sekali itu pendapat daripada ulama-ulama tadi itu sehingga mungkin akan menjadi jalan keluar bagi eh, kesulitan orang awam tadi itu. Ya. Nah, jadi jangan nanti akhirnya misalnya misalnya orang ngelak misalnya misalnya ya ada yang mas, yang memasukkan di situ bangkainya eh, lalat misalnya di air di botol tadi itu. Tidak ada air lagi. Akhirnya ngelaknya kena kenemenen sampai sakit misalnya. Lah kan pakai, pakai pendapat apa namanya? begini tadi itu kan ada nggak ada masalah berarti. Jadi pendapat-pendapat itu bukan berarti kita ngenteng loh oh tidak apa-apa menurut bapak begini tak lebok no, wis. Eh, bukan begitu maksudnya. Eh, di situ jalur solusinya itu ada di antara agwalnya ulama bukan untuk ngentengkan tapi cari jalan keluarnya kalau memang sudah keadaan terdesak gitu. Nah kalau sama-sama ada botol air misalnya yang satu ada bangkai yang tidak mengalir dari yang dimaafkan dari itu dimasukkan sama orang yang satu tidak ada. Gimana? Buahan sing tidak ono nggak iya sing ono. Eh, eh buahan sing ono, gain sing tidak ono. tidak ono ada apa kamu pakai ini ala golin tidak apa-apa. Ini ada yang lebih bersih kok. Hmm? Ada yang lebih bersih gitu. Jadi solusi carikan solusi. Hmm, ya.